Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Mi'yarul Bid'ati karya Muhammad ibn Husain Al-Jizani hafizahullahu taala. Kita masih membahas tentang masalah hari Mul'id yaitu hari dan sejumlah kegiatan yang mengiringi hari raya. Dia adalah sejumlah event yang terjadi sebelum hari raya atau setelahnya atau bersamanya. Maka di antara contoh ya, kita ulang dari paragraf atasnya min amsilati al muasirah alaihi maka di antara contoh kontemporer untuk hari mulai dalam hal ini adalah idnya adalah id orang kafir adalah berupa mahrojanat atau sawok ya, berupa uh, ma'arid tijariyah ekspo-ekspo perdagangan marhajana tasawuk kemudian uh, eh, tasawuk itu berbelanja mahrojanan uh, eh, ya semacam kegiatan rame-rame untuk berbelanja Al-Muqamah yang diadakan bil munasabati dikaitkan dengan tahun baru Masehi di mana eh, kegiatan ini diiringi dengan ansyitah kegiatan ilamiah kegiatan media massa mass media wasakofiyah budaya mutanawiah yang beragam dan terjadi bersamaan dengan hal ini diskon hailah besar-besaran untuk harga banyak barang-barang dan tidaklah samar artinya jelas bahasanya perkara ini memiliki pengaruh yang luar biasa untuk kepedulian masyarakat dan semangat masyarakat untuk menyambut tilkam tilkum al-mawasim al-hauliyah event hauliah tahunan itu dan di antara hal yang membangkitkan kesedihan wal asa dan kesedihan adalah kaum muslimin batu jadilah mereka menelan semua perkara mereka secara ekonomi kemudian ilmiah kemudian e, mass media dan pemikiran mereka telan semua yang berasal dari orang kafir. Mereka melakukan hal tersebut diiringi dengan kelalaian yang luar biasa dan bersegera yang luar biasa dan mengikut orang kafir yang demikian jeli. Ini menunjukkan benarnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kalian akan mengikuti sanana mang kobalakum jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sahasta demi sahasta sampai-sampai seandainya mereka masuk dalam lubang biawak gurun niscaya kalian akan menempuhnya kami katakan wahai Rasulullah apakah yang dimaksudkan Yahudi dan Nasrani maka Nabi katakan faman siapa lagi kalau bukan itu Memindalika di antara contoh hari mulaid adalah sebagian perusahaan Al-Ittisal Al-Hatifiyah Perusahaan ini komunikasi HP ini ya, provider provider fibiladil muslimin di negeri kaum muslimin membuka untuk masyarakat tanpa kompensasi materi artinya gratis atau bima belarin atau dengan sejumlah uang yang kecil sekali mereka buka al itisal komunikasi dengan beberapa negara di hari tertentu dalam satu tahun. Wawadhalikal yaum dan hari tersebut adalah hari yang bertepatan dengan perayaan negara tersebut merayakan Id al-Watani. Ini hari nasionalnya atau hari kemerdekaannya. Perbuatan ini tak tabiru syarikatul salat dianggap oleh perusahaan komunikasi tersebut sebagai e, musahamah, sebagai kontribusi fil ihtifal untuk merayakan hari nasional negara itu. Dan dalam pandangan mereka ini adalah sarana iklan yang sangat efektif dan kesempatan yang diberikan yang terbuka untuk menarik perhatian dan irda menyenangkan al umala di konsumen. Kemudian poin yang kedua, tawabi al-aid. Kemarin kita bahas tentang tawabi al-aid, mayul haku bi ayatil kafirin, hal-hal yang kita gabungkan bagian dari aidnya orang kafir. Yang pertama tadi harimul aid, kemudian yang kedua semua yang diakukan oleh orang kafir berupa waktu atau tempat tertentu dan apa yang dinilai sebagai syiar orang kafir dan segala sesuatu yang tidak dikenal kecuali dari orang kafir. Di antaranya adalah mengagungkan situs-situs al-umam as-salifah umat terdahulu. Padahal sebagian hadil athar situs ini adalah tempat ibadah berhala atau kuburan pekuburan seorang raja atau dia bentuknya adalah patung dan berhala lantas ya sulut terwujudlah pengagungan dan perhatian terhadap situs ini dan ajaan untuk mengunjunginya di bawah kedok al-muhafadah ala turas melestarikan warisan leluhur atau dengan kedok dak musiyahah mendukung pariwisata. Kemudian termasuk eh, hal ini adalah perayaan personal untuk ayatul Milad untuk ulang tahun. Demikian juga hari pernikahan. Id yukimu ketika seorang itu mengadakan ihtifalan khasan perayaan khusus ini maksudnya perayaan personal bukan perayaan yang e, melibatkan semua masyarakat lijam'in khusus untuk sejumlah keluarganya, kawan-kawannya untuk mengingat hari kelahirannya li hadil munasabah perayaan ini dilakukan karena acara tersebut Demikian juga suami istri mengingat hari pernikahan keduanya. Lantas keduanya mengadakan di setiap tahun perayaan untuk mengumpulkan sejumlah keluarga dan kawan-kawan. Diadakan dalam hari di ulang tahun pernikahan tersebut kegiatan bertukar hadiah dan semacam itu. Dan Contoh yang ketiga mengadakan ma'atim perayaan kematian dan haflah takbinil amwat. Takbinil amwat di kamus uh, Al-Ma'ani disampaikan maknanya adalah uh, ceramah atau haflon perayaan yang diadakan adatan biasanya dalam rangka matinya seorang tokoh seorang tokoh di masyarakat isi ceramah tersebut atau perayaan tersebut dilakukan untuk lil isyadah untuk memuliakan mengagungkan jejak peninggalan orang itu dan kelebihan-kelebihannya Itu haflah takbin. Kalau takbin sendiri ceramah yang disampaikan dalam rangka memuliakan seorang yang telah meninggal dunia. Jadi isinya adalah membicarakan e, tentang e, pembicaraan yang isinya pujian kepada seseorang yang telah meninggal dunia itu takbin. Adanya ceramah ya, orasi dan semacam itu menyebut-nyebut kelebihan orang yang telah meninggal dunia. Haflah berarti ya ada perayaannya, ada cara makan-makannya, ada cara kumpul-kumpulnya untuk <coughs> ceramah tersebut. Ya, di tempat kita namanya haul. Ya, di tempat kita namanya haul. Di Arab namanya haflah takbin. Haflah berarti cara mengumpulkan orang dan ceramahnya muji-muji isinya kelebihan-kelebihan orang yang telah meninggal dunia. Wahada naw' minal ihtifalat dan perayaan jenis ini tidaklah dikenal oleh salaf dan dia memiliki banyak suaran syatta model yang beragam dan acara ini memiliki cara yang tafukul hasrat tidak terbatas macam-macam dan acara ini terilhamkan fil ghalib biasanya dari perbuatan orang-orang kafir. Yang keempat, ayat tempat. Wadzalika an nahya dan karena larangan untuk mencocoki orang kafir dalam perayaan mereka mencakup ibadah Waya makan wasanin itulah tempatnya berhala yang disembah-sembah selain Allah. Demikian juga mencakup al-adah itu tempat perayaan semata-mata tempat perayaan hukum dalil al-asal di artinya dalil dalil dalam masalah ini adalah hadis ada seorang bernadar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih unta di daerah Buana. Dia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan aku bernadar untuk menyembelih unta di Buana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apakah karena dulu via di tempat tersebut ada salah satu berhala jahiliyah yang disembah sahabat mengatakan tidak ada. Nabi bertanya apakah karena dulu fiha di tempat itu adalah tempat perayaan orang kafir. Sahabat mengatakan tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan penuhi nadarmu. Ya tidak ada kewajiban untuk memenuhi nadar jika isi nadar adalah maksiat kepada Allah. Demikian juga fi malai milikku tidak ada kewajiban menjalankan nadar dalam perkara yang tidak dimiliki oleh manusia atau seseorang. Ada orang bernadar ye, akan memerdekakan budak milik si A. Ye, padahal itu budak milik orang lain. Ini tidak wajib dilaksanakan. Fadal hadis maka hadis ini memuat larangan dua poin. Yang pertama Ghushayan mendatangi tempat ibadah. Ini Nabi sebut dengan di situ ada berhala jahiliyah. Kemudian yang kedua mengunjungi tempat-tempat yang diadakan padanya perayaan jahiliyah. Mereka merayakan hari raya mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan satu yang telah dimaklumi Bahasanya hal itu inamahua itu dilarang karena pengagungan tempat yang diagung-agungkan oleh mereka orang kafir. Bita'id dengan mengadakan aid fi hati tempat itu atau dengan berperan serta bersama mereka fita'id fiha dengan mengadakan aid di tempat itu atau dengan menghidupkan syiar aid di tempat itu dan semacam itu. Itlaisa ini karena tidak ada kemungkinan kenapa Nabi melarang di tempat itu kecuali ini adalah tempat perbuatan atau perbuatan itu sendiri atau waktu perbuatan tempat perbuatan tadi pengagungan tempat yang mereka agungkan dengan aid atau ikut-ikutan e, merayakan aid bersama mereka berarti perbuatan nah فإذا كان من أجل silpukaah maka jika itu dikarenakan mengkhususkan tempat tertentu bahwa zahir itulah kemungkinan yang lebih mendekati kenapa Nabi tanya kenapa kok pilih buana ada apa dengan buana maka Nabi menangkap itu ada keinginan untuk mengkhususkan tempat tertentu Fa'ina manah maka Nabi melarang mengkhususkan tempat tertentu dikarenakan tempat itu adalah tempat hari raya orang kafir. Melihat oleh karena itu tatkala buana itu kosong dari hal itu Nabi izinkan menyembelih hewan di buana. tu taksis bakin namun niat untuk mengistimewakan mengkhususkan itu tetap ada Faulima ya, Nabi izinkan ketika dua syarat di atas yang ada di hadis terpenuhi di sana tidak ada berhala dan bukan tempat hari raya Nabi izinkan untuk menyembelih hewan namun yang tidak hilang adalah taksis tempat Jadi, taksis tempatnya Nabi bolehkan taksis tempatnya Nabi bolehkan sehingga yang tidak boleh apa faulima maka bisa diketahui dan disimpulkan anal mahdura yang terlarang yang tidak boleh adalah taksis tempat hari raya orang kafir. Nah jika taksis tempat hari raya itu terlarang bagaimanakah dengan perayaannya itu sendiri. Intaha sekian dari iktidak surat al-mustaqim. Dan perlu diketahui bahasa yang pengagungan tempat itu lebih besar jeleknya daripada pengagungan waktu. Ibn Taimiyah mengatakan mengagungkan tempat yang tidak diagungkan oleh syariat itu lebih jelek daripada pengagungan waktu yang tidak diagungkan oleh syariat. Karena pengagungan fisik dengan satu ibadah di dekatnya lebih dekat kepada meniru ibadah terhadap berhala dibandingkan pengagungan waktu. Wahadil masyahid dan ini kuburan-kuburan yang diagungkan yang batil hanyalah dibuat dalam rangka menyaingi rumah Allah dan mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah dan iktikaf di dekat sesuatu yang tidak bisa ngasih manfaat tidak pula bahaya menghalangi manusia dari jalan Allah dan, dan jalan Allah adalah ibadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya. Nah, sekian perkataan Utemiyah. Intinya beliau mengatakan pengagungan tempat lebih yang tidak dilakukan oleh syariat lebih bahaya daripada pengabungan waktu. Kemudian yang kelima contoh dari e, contoh yang kelima sejumlah perayaan yang diadakan oleh sebagian pemerintah dikarenakan saurah suksesnya revolusi ya, pemerintah ini dia berkuasa setelah melakukan revolusi terhadap dinasti sebelumnya atau rezim sebelumnya atau istiqlal kemerdekaannya dari penjajah. Thumma pada ayat yang al-hukmu ketika kekuasaan itu telah berubah al-hukumah penguasa dan pemerintahnya berubah dikarenakan ada revolusi berikutnya maka nanti dijadikanlah perayaan hari raya dan perayaan pada tanggal eh, revolusi yang baru dan ditinggalkanlah perayaan revolusi sebelumnya. Fasarat adil ayat maka jadilah ayat ini sesuai dengan keinginan orang yang membuatnya. Jika dia mau maka bisa lanjut, jika dia mau maka bisa dihentikan. Dan boleh jadi demikian banyak hari raya dan bertambah banyak acara sampai-sampai untuk menghafalnya perlu catatan watadzakuruha dan untuk mengingatnya tidak tidak boleh tidak harus diingatkan. Wadana minan ihtifal maka perayaan jenis ini diambil seluruhnya dari orang kafir. Dan ini adalah budaya orang Persia dan cara atau budaya orang Yahudi dan Nasrani. Bangsa yang serius tidak memiliki waktu bagi mereka untuk mengadakan perayaan-perayaan semacam ini. Di mana diliburkanlah fi hati perayaan ini ada wa'ir al-hukumiyah kantor-kantor pemerintahan sekolah-sekolah dan manusia pun terhenti gara-gara perayaan ini terhenti dari kerjanya dan masalahatnya kemudian dalil-dalil tentang haramnya mencocok ke orang kafir dalam perayaan mereka dalilnya banyak sekali diantaranya adalah firman Allah Ta'ala dan orang-orang yang la yashaduna zura tidak menyaksikan azur dan jika mereka melewati hal yang sia-sia mereka marukirama mereka melewati dengan e, cara lewatnya orang yang mulia tentang yasatuna sura ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya yang pertama ya maknanya adalah tidak memberikan persaksian palsu. Kemudian yang kedua tidak menyaksikan dan menghadiri kepalsuan dan kebatilan. Ada dua pendapat. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Taimiyah di Iktidak Suratul mustaqim makna la yashaduna adalah tidak menyaksikan kepalsuan dan kebatilan, tidak menghadiri dan menyaksikan kepalsuan dan kebatilan. Beliau mengatakan dalam bahasa Arab beda antara yashaduna zura dengan yashaduna bizuri. Beda kalau dengan ba atau tanpa ba. Kalau saksi palsu itu pakai ba yasyadu bizuri. Sedangkan jika tanpa ba maka itu yasyaduna artinya menghadiri dan menyaksikan bukan memberikan persaksian. Namun azur di sini kepalsuan dan kebatilan. Maka ibadu rahman mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan dan menghadiri kepalsuan dan kebatilan. Jika menghadiri dan nonton saja tidak dilakukan, apalagi menjadi pelakunya. Maka itu lebih-lebih lagi. Nah, maka mereka tentu tidak akan menjadi pelaku uh, persaksian palsu di pengadilan dan yang lain. Maka kesimpulannya dengan menguatkan pendapat yang kedua yaitu mencakup pendapat yang pertama pakai nibab bil aula. Karena azur di sini maknanya umum, kepalsuan dan kebatilan, semua yang batil. Nanti termasuk di antaranya eh, persaksian palsu, di antaranya adalah E, acara-acara maksiat dan diantaranya adalah e, perayaan hari raya orang kafir. Muhammad bin Sirin mengatakan yang dimaksud dengan azur adalah asya'anin. Kata Mujahid yang dimaksud dengan azur adalah ayadul musyrikin, hari raya orang-orang musyrik. Uh, Sya'anin itu salah satu hari rayanya Nasrani. Mereka punya hari raya namanya Sya'anin. Nama lain dari Sya'anin adalah Zaitunah. Dan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab artinya adalah Aidut tasbih. Aid tasbih. Wa yaumul ahad itu terjadi pada hari Ahad tujuh hari setelah mereka selesai dari puasa mereka. Mereka keluar dari gereja sambil membawa pelepah-pelepah koma Dan hari Sya'anin ini hari di mana diyakini Al-Masih itu menaiki keledainya. Ini keledainya di Quds. Kemudian masuk ke Gunung Sohyun. Dan ketika itu orang-orang diyakini orang-orang ber, bertasbih di hadapan Al-Masih wa ya'iduhum dalam keadaan mereka al-masih memberikan mau'idhah kepada mereka-mereka. Ya, makanya disebut sya'anin yang artinya tasbih. Wadhalika dan hal tersebut hari raya orang musyrik dikarenakan dia menggabungkan antara subhat dan syahwat jadilah dia zuron kepalsuan dan menghadirinya itu sama dengan menyaksikannya dan hari raya orang musik itu termasuk al-batil kebatilan karena tidak ada manfaatnya bagi agama adapun mafia minal ladah al-ajilah maka kenikmatan yang segera yang ada dalam hari raya orang musyrik maka ujungnya adalah derita ujungnya adalah rasa sakit maka jika Allah memuji orang yang tidak menonton, yang itu cuma sekedar datang, boleh jadi bentuknya melihat atau mendengarkan, maka bagaimanakah lagi dengan mencocoki orang kafir bima yazidu ala dalik dengan yang lebih dari hal itu. Minal amal alati wa amal zur misalnya melakukan ikut merayakan. Kalau nonton saja tidak boleh, hadir saja tidak boleh, apalagi ikut berperan serta. Ya ini berarti amali zuhur. Padahal yang tercela adalah syahadat zuhur. syahadat zuhur saja tercela, apalagi amal zuhur. Yaitu tidak hanya semata-mata menyaksikan dan menonton. Dan dalil yang lain Nabi mengatakan siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian darinya. Ibn Taymiyah mengatakan fa'ina mujab hada konsekuensi dari hadis ini haramnya tasabu dengan orang kafir secara mutlak. Kemudian yang ketiga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selisilah orang-orang musyrik termasuk diantaranya dalam hari raya mereka dan semacam itu. Yang keempat, sunnah Quran dan Sunnah menunjukkan haramnya jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya Yahudi dan jalannya orang-orang yang sesat itu Nasrani. Dan tidaklah diragukan bahasanya hari raya orang kafir bagian dari jalan mereka. Yang kelima, di antara dalil haramnya adalah sejumlah dampak negatif yang merupakan mutarot tabah, dampak dari menyerupai orang kafir dan berperan serta barang dengan orang kafir dalam hari raya mereka. Nah apa dampak negatifnya dibahas di poin selanjutnya. Mafasid al-hasilah dampak negatif yang terjadi disebabkan mencocoki orang kafir dalam hari raya mereka. Yang pertama mencocoki orang kafir dalam hari raya mereka adalah mencocoki orang kafir dalam kekafiran. Karena hari raya adalah siar kekafiran yang paling khas dan siar yang paling kelihatan. Mutaimah mengatakan hari raya itu bagian dari syariat, bagian dari jalan, bagian dari manasik, dari ibadah. Padahal Allah Ta'ala mengatakan setiap umat itu punya ibadah sendiri-sendiri yang mereka kerjakan. Sebagaimana mereka punya kiblat sendiri-sendiri, sholat dan puasa maka tidak ada beda ya, antara berperan serta dengan orang kafir dalam hari raya dengan berperan serta dengan orang kafir dalam jalan-jalan yang lain karena mencocoki dalam semua hari raya adalah mencocoki kekafiran sedangkan mencocoki dalam sebagian cabang hari raya adalah mencocoki sebagian cabang kekafiran nah, ini yang jadi mahalus syahid bal ayat hiya min akhasi ma tatamayyazu bi syara'i bahkan hari raya adalah mata tatamayyaz bihi pembeda di antara berbagai macam syariat yang paling khas demikian juga syiar yang paling kentara maka mencocoki dalam hari raya dalam mencocoki dalam syiar kekafiran yang paling khas dan syiar yang paling jelas dan tidaklah dilakukan bahasanya mencocoki dalam masalah ini kot tantahi boleh jadi berujung pada kekafiran secara umum secara global dengan syarat-syaratnya sedangkan awalnya atau fa'akalu ahwali maka minimal keadaannya mencocoki orang kafir dalam hari raya mereka dalam maksiat wa ila hadal ikhtisas dan bahasanya masing-masing umat itu punya hari raya khusus telah Nabi isyaratkan dengan sabdanya setiap kaum setiap umat punya hari raya dan ini adalah hari raya kita umat Islam wa hadza akbahu dan ini lebih jelek yang mencocoki orang kafir berperan serta dalam hari raya orang kafir itu lebih jelek daripada mencocoki mereka dalam memakai zunar. Ya, dalam memakai zunar. Zunar itu pakaian biarawati, pakaian suster. Mereka pakai long dress. Kemudian ada uh, kemudian ada sabuk dari kain yang mengikat bagian tengah badan mereka. Ya, nah, sabuknya suster yang dipakai untuk long dressnya itu namanya zunar. Ya, namanya zunar. Yang ulama berselisih pendapat tentang eh, kafir dan tidaknya seorang muslim yang memakai zunar. Ini sebagian ulama menilai memakai zunar itu adalah bentuk kekafiran pembatal iman. Nah maka memakai sunnah dengan meramaikan perayaan Natal dan sebagainya ikut Natalan kata beliau lebih jelek ikut Natalan daripada sekedar memakai zunar Dan serupa dengan zunar itu adalah uh, eh, pakaian khas tertentu yang diadakan oleh orang Hindu untuk siapa saja yang mau masuk ke pura ini, maka ini semisal zunar dan semacam itu min alamatihim yang merupakan ciri mereka Liana tilka karena itu zunar dan yang lain adalah tanda buatan, bukan bagian dari agama. Wa inna ma'al minha sehingga maksud darinya adalah semata-mata membedakan muslim dengan kafir. Orang kafir pakai sunar, muslim tidak. Adapun aid dan rangkaiannya maka dia adalah bagian dari agama yang telah Nadia dan pelakunya maka mencocoki membersamai dalam hari raya orang kafir mencocoki dalam sesuatu yang menjadi ciri khas ciri pembeda dan ini adalah min asbab di antara sebab murka Allah dan hukumannya yang kedua membersamai orang kafir dalam hari raya mereka adalah di antara sebab murka Allah. Umar bin Khattab radhiallahu anhu mengatakan, jadilah orang para musuh-musuh Allah di area mereka karena murka Allah turun pada mereka ketika itu. Sebab perkataan Umar karena hari raya mereka dalam maksiat pada Allah. Faya maka hari raya ahli kitab itu cuma ada dua kemungkinan. Hari raya Yahudi dan Nasrani cuma ada dua kemungkinan. Pertama muhdasah bid'ah dalam ajaran Musa dan ajaran Isa. Isa tidak mengajarkannya kemudian mereka membuat-buatnya. Kalau tidak mansuhoh, Diajarkan oleh Isa namun dengan datangnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka semua ajaran para nabi terdahulu itu mansukh. Dan seorang muslim tidak dibenarkan melakukan salah satu dari dua hal di atas. Yang ketiga, mencocoki orang kafir dan sebagian area mereka itu menyebabkan gembiranya hati mereka dengan kebatilan yang mereka miliki. Maka mereka menilai kaum muslimin telah menjadi cabang mereka dalam kekhasan agama mereka. Dan ini menyebabkan semakin kuatnya hati mereka Bahasa lainnya terjemah bebasnya menyebabkan mantapnya hati mereka dan lapangnya dada mereka dengan kekafirannya. Warupama dan boleh jadi hal itu membuat mereka tamak memiliki keinginan untuk memanfaatkan berbagai macam kesempatan dan menghinakan kaum muslimin yang lemah karena mereka merasa hebat dan gagah. Yang keempat, al-ayat bahasanya raya dan event-event ritual secara global memiliki manfaat besar ya, dalam agama manusia dan dunia mereka sebagaimana mereka mendapatkan manfaat dengan sholat, zakat, puasa dan haji. Oleh karena itu hari raya itu ada dan dimiliki dalam setiap syariat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala setiap umat kami jadikan bagi mereka mamsakan kegiatan ibadah yang di, mereka menyebut nama Allah supaya mereka menyebut nama Allah atas marosakahum mimbahi matil an'am ya, binatang ternak yang Allah berikan kepada mereka salah satu makna mamsakan bisa kegiatan menyembelih hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki bahimatul an'am yang Allah berikan kepada mereka. Dan surat Al-Hajj ayat 34 ini jadikan dalil oleh Syafi'iyah. Jadi kalau Syafi'iyah itu tidak punya uh, apa takbir mutlak sejak tanggal 1. Itu tidak ada di Syafi'iyah takbir, takbir mutlak pada tanggal 1 mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Itu madhab Hanabilah adanya takbir mutlak sejak tanggal 1. Ya kalau Syafi'iyah sejak tanggal 1 ya sejak tang, tiba tanggal 1 Zulhijjah ya, disyariatkan untuk takbir manakala melihat calon hewan kurban. ini tidak mutlak dalam setiap keadaan, cuma pas melihat sapi, melihat kambing. Itu kalau mulai tanggal 1 ya, dituntunkan untuk melakukan takbir eh, takbir mutlak. Ya, kalau melihat ya, binatang ternak yang mau dijadikan sebagai hewan kurban. <clears throat> Alasan mereka liyadkursum Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi, supaya manusia menyebut nama Allah dimaknai dengan takbir ala ma razaqahum min bahimatil an'am dimaknai dengan ketika melihat binatang ternak yang mau disembelih sebagai hewan kurban. Walau ibadah tidaklah dilakukan bahasanya orang kafir terwujud bagi mereka pada saat kaum muslimin membersamai mereka dalam hari raya mereka dan yang lain mereka mendapatkan manfaat keagamaan manfaat dakwah bagi mereka manfaat kemudian ilmiah, manfaat promosi min nasri menyebarkan agama mereka mengenalkan agama mereka dan manfaat duniawi yang lain semacam ekonomi dan politik. Falidah oleh karena itu maka kaidah baku dalam masalah ini mencocoki orang kafir dalam hari raya mereka adalah termasuk bentuk tasabuh dengan orang kafir yang paling jelek. Nah, kemudian tanbih catatan wa iqaf dan penyadaran. Batal al-ihtifal Jadilah kemudian perayaan hari raya orang-orang kafir di zaman kita saat ini itu merupakan mengambil madhar bentuk duniawi murni sampai-sampai masyarakat memiliki khayalan dan anggapan serta persepsi bahasanya adalah murni perkara adah. Wahada dan ini yastadai mendorong untuk ta'aruf mengenalkan macam-macam hari raya orang kafir dan hakikatnya. Maka macam-macam hari raya orang kafir beliau beliau sampaikan hari raya orang kafir adiniyah hari raya keagamaan orang kafir itu ada dua macam. Ini berarti ada e, hari raya orang kafir ada dua macam, duniawiyah dan diniyah. Yang diniyah ada dua macam. Macam yang pertama ya, Al-ayat ad adiniyah Hari raya murni keagamaan Kal ihtifal bi'idil miladil masih semacam perayaan Natal hari lahirnya Al-Masih. Demikian juga ada salah satu hari raya Nasrani namanya Al-Khamis, hari raya Kamis. Kalau kemudian di daftar hari raya Nasrani yang Kamis itu ada dua Nampaknya ya, Ada dua yang di hari Kamis Yang pertama hari Pasca. Mesti Kamis itu Pasca? Tidak tahu ya Disebut juga dengan Idul Qiyamah Wa itu nasara, Nasrani berkeyakinan bahasanya masih itu ihtifala merayakan penyembelihan khauf kambing pasca bersama hawari bersama hawariyun ba'da duhuril bardi al-kamil setelah munculnya dingin yang sempurna atali yang ini datang lil, lil tidal arabi'i di musim semi yang enak. Kemudian ada acara makan-makan yang wa summiya hadal asya bil asya'il akhir wa kana yaumal khamis. Ya, dan disebutlah kemudian acara makan malamnya itu dengan al asya al akhir dan itu hari Kamis. Kemudian ada lagi namanya dalam bahasa Arab namanya khamisul ahdi. Ini hari Kamis al-ahdi wa wa al-khamis alladhi yasbiqu idal fashi. Itulah hari Kamis sebelum Paskah. Yang di Mesir disebut dengan sebutan khamisul adas. Di Syam disebut dengan khamisul bait Eh, kegiatan Khamisul Ahdi ini maka para pendeta membasuh kaki-kaki orang Nasrani tujuannya supaya mereka terbiasa dengan tawaduk dan menghilangkan kesombongan jiwanya dalam rangka meladani perbuatan Al-Masih Nah setelah Khamisul Ahdi ini kan berikutnya hari Jumat wabak ba'da hadzal aid mubasyaratan maka langsung setelah hari Kamis ini disebut dengan Aidul Jum'ah Al-Kabirah ya, disebut dengan Aidul Jum'ah Al-Kabirah ada dua yang disebut dengan Kamis maka Allah alam mana yang dimaksudkan e, mungkin yang dimaksudkan adalah yang kedua Kemudian yang kedua adalah eh, eh, ayat ad perayaan duniawi namun punya dasar keagamaan. Semacam Eid Yubel dan Eid Al-Istiqlal. Istiqlal kemerdekaan. Kalau yubel di kamus al-ma'ani diartikan dengan yubel dibagi menjadi tiga yubel perak, yubel emas dan yubel uh, almas yubel perak itu peringatan 50 25 eh, tahun ala ahdi saksin yang dialami oleh eh, peristiwa yang dialami oleh seseorang kemudian jubel emas itu manakala 50 tahun ada yubel al-masih itu manakala 75 tahun Ya, almas itu intan. Jadi yubel ada tiga, perak, emas, intan. 25, 50, dan 75. Ini, kalau di tempat kita yubelnya dihilangkan. Ya. Ini, di, kemudian perayaan perak, perayaan emas, nik, pernikahan perak, pernikahan emas. Ini, kalau asalnya ada yubelnya. Yubel perak, yubel emas, yubel intan. Fanau al awal maka macam yang pertama adalah hari raya keagamaan. Ini adalah bentuk tasabuh yang terlarang, tasabuh orang kafir yang terlarang yang paling jelek, termasuk yang paling jelek. Karena terkumpul padanya bid'ah dan menyerupai orang kafir. Ini jika dilakukan oleh muslim maka penulis menganggap itu bid'ah dan menyerupai orang kafir. Namun sebagaimana kemarin telah kita pernah eh, kita singgung, ini, eh, eh, kalau kemudian untuk dinyatakan itu bid'ah dalam Islam, selama orangnya tidak meyakini itu bagian dari Islam, ini, ya, maka kurang tepat. Yang jelas, dia menyerupai orang kafir, kemudian bikin aid baru dalam Islam jika dia adalah seorang muslim dan merayakan ini hari raya keagamaan orang kafir. Kemudian tercakup di bawahnya dan disamakan dengannya secara hukum adalah macam yang kedua, hari raya ke, agak ke ke, duniawi namun memiliki dasar keagamaan. Bahkan jenis ini lebih berbahaya daripada jenis yang pertama dari sisi ya, kesamaran dan kesamarannya, kerancuan dan kesamarannya. Innau ya jari karena dia secara lahiriah itu ya jari majrul ayat ad diperlakukan sebagaimana hari raya keagama eh, hari raya e, duniawi padahal pada hakikatnya dia punya hubungan yang kokoh bi aslim ini dengan dengan agama. Di antara contoh jenis yang kedua tadi perayaan yang disebut Yubel. Yang ini bil munasabat al-mi'awiyah. Dalam acara sudah genap 100 tahun atau 50 tahun atau semacam itu. Itulah acara yang yutlak disebut dengan sebutan Yubel. Wahada fihi musabatun lil Yahud. Dan acara ini punya kesopanan dengan orang Yahudi. Tapi kalau di kamus Al-Ma'ani, Yubel itu Katolik. Yubel itu adalah pengampunan sempurna yang bersifat umum yang diberikan oleh paus di sebagian kesempatan. Ini adalah hari raya Katolik. Ini, kalau di Kemas Almani dikatakan bahasanya Yubel itu hari rayanya Katolik asalnya. Wadalika, namun kalau di sini kita lihat hal itu karena Yubel adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah e, tanduk Kibas domba jantan yang tanduk ini dibuat untuk al-abwaq dibuat trompet yang dipakai oleh orang Yahudi dalam hari yang mereka ya trompet itu untuk menyampaikan sejumlah kata dan nada khusus orang Yahudi ingdamuru ketika berlalunya <clears throat> tahun dengan kadar di atas Ya, jadi ketika sudah genap 25 tahun ambil trompet kemudian ada nyanyian khusus, ada nada khusus. Nah, itu makna asal yubel. Menurut penjelasan yang ada di sini. Maka dengan ini jelaslah bahasa yang kata-kata yubel itu ber, mengalami pergeseran makna dari semula alat yang dipakai untuk niup ya, kemudian digeser kepada hari yang terjadi pada hari itu perayaan bitahrir, perayaan kemerdekaan, al-itlaq, lepas atau al-khalas, lepas dari penjajahan dalam sejumlah jangka waktu mutafawitah yang beda-beda. Ingdal Yahud ya, yang oleh orang-orang Yahudi disebut dengan nama Idul Yubel. Ya maka uh, kalau penjelasan ini maka ini ada <clears throat> unsur keagamaannya cuma yang patut untuk kemudian ditelaah ulang beliau nilai termasuk ayat dunyawiyah ala titarci ila aslin dini beliau sebut tadi Idul Istiqlal perayaan kemerdekaan dari penjajahan Ye, beliau masukkan sebagai ayat dunyawiyah ala titarci ila aslin dini maka ini wallahu a'lam Eh, pas ataukah tidak kok kayaknya mengganjal kalau dimasukkan di sini Ya, kemudian hari-hari internasional dan eh, hari-hari nasional dan kedaerahan. Yang pertama, hari-hari internasional. Semisal hari internasional Lidifa Al-Madani, pemadam kebakaran. Kemudian hari internasional hari kesehatan dunia dan seterusnya. Babit e, eh, tolak ukur atau parameter hari-hari ini selain hari raya keagamaan wa yatil kal ayam itulah sejumlah hari yang orang-orang kafir merayakan hari-hari tersebut untuk maslahat duniawi murni tanpa memiliki irtibat hubungan dengan sejarah keagamaan atau sesuatu yang bersifat ritual menurut mereka itulah hari-hari yang tantaliku yang berangkat dari negara-negara orang kafir Watan basiku dan muncul dari munazzamat organisasi-organisasi orang kafir wa jum'iyat dan e, perkumpulan-perkumpulan orang kafir disebut dengan hari internasional atau hari dunia wa mayalhaku dan apa yang berkaitan dengannya dan wayatasil dan berhubungan dengannya berupa acara muktamar nadawat kemudian eh, seminar, ma'arid expo dan sejumlah manasyid kegiatan yang macam-macam. Maka ini yang ketiga itu hari ayat dunia, eh, duniawi murni duniawi. Yeah. Maka ya, perayaan duniawi yang murni duniawi itu beliau sampaikan contoh realnya adalah hari-hari dunia hari buruh dunia hari cuci tangan dunia dan seterusnya <clears throat> dan ini adalah satu permasalahan penting ada kebutuhan tamu suilaiha yang ada kebutuhan untuk dibahas di zaman ini disebabkan karena hari-hari ini tersebar banyak terjadi dan umumul ibtila biha meratanya cobaan dengannya. Hukum hari-hari ini anak asla yang terbaik bagi seorang muslim adalah meninggalkannya karena mencocoki karena seorang muslim mencocoki e, fiha hari-hari ini termasuk dalam bagian at-tabaiyah lil kufar mengikau orang kafir dan acara-acara ini tidaklah lepas ghaliban biasanya dari sejumlah dampak negatif yang terjadi pada hari raya mereka. Dalil ya, alasan di atas atau dalil atau alasan pernyataan di atas menyelisih orang kafir adalah di antara tujuan syariat. Karena dengan semata-mata menyelisih orang kafir terdapat maslahat syar'i yang kokoh. Sebagaimana semata-mata mencocok orang kafir itu terdapat dampak negatif secara syar'i yang jelas. Akan tapi mata jika sahabat terbukti pada sebagian kaum muslimin terwujudnya maslahat yang lebih besar dengan mencocoki orang kafir dengan merayakan salah satu hari-hari dunia di atas, maka kata beliau tidak mengapa. Fidalika dalam hal itu pada saat itu, namun dengan syarat istihad bersungguh-sungguh untuk menyelisih mereka dalam tata cara perayaan dalam bentuk atau sifat perayaan tata caranya dan bentuknya semaksimal mungkin supaya terwujudlah maslahat dengan bentuk yang murni maslahat atau yang masalahnya lebih besar semaksimal mungkin eh, wa min amsilati ala di contoh keterlibatan atau muafakoh atau keterlibatan yang diperbolehkan seorang dokter muslim jika dia ingin mengetahui akhiril mustajadat penemuan baru yang terakhir dalam spesialisasi kedokterannya maka tidaklah mengapa bagi si dokter muslim ini untuk menghadiri muktamar internasional yang diadakan misalnya dalam rangka uh, al-yaum al-alami lil mardi AIDS. Ya, eh, hari dunia penyakit AIDS yang eh, yang kemudian terlibat dalam muktamar tersebut pilihan eh, nukhbah sejumlah orang pilihan dari dokter-dokter dari berbagai macam negara di dunia. Maka itu muafakah yang beliau izinkan beliau bolehkan yaitu bentuknya sekedar memanfaatkan kalau tadi hari dunia atau hari internasional kemudian hari iklimiah awal mahalia, iklimiah mungkin bisa kita terjemahkan dengan hari nasional atau mahaliyah kedaerahan di antara contohnya adalah hari kemudian pameran buku yang rutin di hari-hari tertentu atau kemudian ada hari peringatan bahaya narkoba. Atau kemudian ada pekan penyadaran e, aturan lalu lintas. Andimah aturan al-murur lalu lintas basair dan perjalanan. Atau kemudian hari perhatian dengan kesehatan mulut dan gigi. Maka apa hukum yang terjadi di sebagian negeri Islam berupa pengkhususan hari atau beberapa hari tertentu setiap tahunnya untuk mengadakan sejumlah kegiatan ilmiah atau dakwiyah, kegiatan ilmiah atau dakwah atau tibiah, eh, kedokteran ataukah iktisadiah ekonomi. Kegiatan ini Obama terkadang diadakan dalam ruang lingkup yang luas. Pihak Bihaitsu yasmul hadzal al-ihtifal di mana perayaan merayakan hari-hari ini mencakup sejumlah negara dan boleh jadi diadakan dalam ruang lingkup lokal yang sempit di dalam satu negara dan boleh jadi diadakan dalam bentuk yang lebih sempit hal itu karena mencukupkan diri dengan di kota tertentu atau di daerah tertentu. Maka beliau membolehkan hari-hari semacam ini dengan tiga syarat. Wa yu'tabar lil kaul bil jawazi iqamati hadil ayam. Maka pendapat bolehnya mengadakan hari-hari ini yu'tabar itu diakui benarnya manakala terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, perayaan tersebut pada zatnya itu sendiri mewujudkan maslahat agama atau duniawi yang lebih besar. Itulah manfaat ma ya'udu 'alal muslimin. Itulah manfaat bagi kaum muslimin berupa terjaganya agama mereka, jiwa, akal, keturunan atau harta mereka. Wa dan sebuah keniscayaan tahqiqan untuk mewujudkan aspek maslahat Allah yaktari nabi hadal ihtifal perayaan ini tidaklah bergandeng dengan hal-hal negatif menurut syar'i dan kemungkaran menurut agama berupa boros, ya, israf, watabedir, boros dan berlebih-lebihan dan boros. Kemudian membuang jerih atau tenaga, buang-buang tenaga, buang-buang harta dan waktu atau dicampur dengan ikhtilat yang terkutuk yang dibenci ikhtilat antara laki-laki dan perempuan telah diketahui bahasanya adanya dampak negatif dan kemungkaran ini semata di sebagian kegiatan kafin sudah cukup untuk memberikan hukum haramnya dan terlarangnya. Kemudian yang kedua, ayat jari taksi suhadal yaum. Eh, ber, eh, terjadilah pada pengkhususan hari tertentu atau beberapa hari tertentu hmm. itu itu terjadi taharian dalam rangka mencari maslahat yang jelas dan dikaitkan dengan sebab yang logis semacam mengadakan pameran buku di awal tahun pelajaran tahun akademik tahun pelajaran misalnya maka ini logis persiapan orang mau e, pergi sekolah atau mengadakan pekan penyadaran aturan berlalu lintas ini diadakan menjelang event safar dan bepergian ya, event safar di tempat kita mudik Bayambari ya. namun sepatutnya tak harus menjaga diri dari mengkaitkan hari tertentu tersebut dengan satu peristiwa sejarah tertentu yufdi yang ini yufdi ilah menyebabkan Ing dan nasi menurut masyarakat atau banyak orang menyebabkan keyakinan yang tidak benar secara syariat. Demikian juga wal makan fi dalika dan tempat dalam masalah ini semisal waktu. Maka sebuah keniscayaan untuk mewaspadai pengadaan perayaan ini di tempat di satu tempat, fihi di tempat tersebut terhadap, terdapat pengagungan ter, terhadap perkara jahiliyah atau kemudian kegiatan e, penyembahan setan dan e, penyerupaan dengan orang-orang di luar Islam. Yang ketiga, waspada dari al-musaraqah al-khafiyah dari pencurian yang samar fitaklidil kafirin yaitu ya, mengikuti orang kafir dan manakala diadakannya perayaan jenis ini inama ukhidha hanyalah diambil secara global dari orang kafir maka jangan ikut-ikutan harinya orang kafir bikin hari sendiri atau dijelaskan dan taklid ini ya ter terwujud tarotan terkadang dari sisi mencocoki orang kafir dalam tanggal tertentu atau tempat tertentu. Watarotan dan terkadang yang lain dari sisi tata cara dan modelnya. Semacam memakai pakaian khas yang tertentu terbedakan dari yang lain. Demikian juga Obama boleh jadi terwujud ataklit mengikuti orang kafir tabaiyah mengikut orang kafir dari sisi asudu ya, munculnya hari tersebut dari munazomah dari organisasi ajnabiyah luar negeri wal maksud inti dari tiga syarat ini hendaklah perayaan yang diadakan oleh negeri atau masyarakat kaum muslimin tadi betul-betul istiklaliyah independen tamah 100% independen dari negara orang kafir dari kemudian sistem orang kafir kekafiran dan model-model kekafiran Namun yang ingin saya garis bawahi syarat yang kedua tadi beliau sampaikan itu hendaknya ada sebab logisnya. Sebab logisnya yeah, itu diantara syarat penting yang disampaikan. yeah. Dan kalau pakai definisi id yang kita sampaikan, maka ini tidak perlu masuk dalam pembahasan id. yeah, karena ini bukan id. Bukan id yang namanya id dan terlarang bagi seorang muslim mengadakan Aid yang baru adalah mengagungkan tempat tertentu atau waktu tertentu karena semata-mata ya, waktu tersebut. Artinya tidak ada alasan logis, ya, tidak ada alasan logis, sababun makul, ya tidak ada alasan logis kenapa dipilih hari tersebut itu untuk disebut Aid untuk disebut Aid itu tidak ada alasan logis hanya pengagungan terhadap hari tertentu atau tempat tertentu jadi kalau ada sebab logisnya kenapa kemudian ada pameran besar e, nasional pameran buku nasional besar tahunan tentu rutin rutin e, menjelang tahun baru, tahun baru, ajar, tahun ajaran baru. Ya. Maka itu sebab yang logis. Sebab logis orang bikin expo muslim menjelang Ramadan. Itu logis karena eh, ada kebutuhan-kebutuhan saat Ramadan. Kebutuhan-kebutuhan saat Ramadan dan diharapkan orang itu belanjanya sebelum Ramadan. Pas Ramadannya nggak sibuk mikir belanja. Maka itu alasan yang wajar dan logis. Ya, maka kalau pakai definisi aid yang telah pernah kita sampaikan, tidak perlu ini. Ya, tidak perlu hal ini. Ada kemudian ayat duniawiyah yang diperolehkan. Ini. Ya, kalau pakai definisi yang pernah kita sampaikan, tidak perlu ada ayat duniawiyah mahdoh yang bisa dibolehkan. Semuanya tidak boleh. Semua ayat tidak boleh. Kalau mengikuti sebagaimana definisi ayat yang itu tidak hanya sekedar perayaan, tidak hanya sekedar acara periodik. Kemudian uh, kemudian beliau bawakan sejumlah contoh tabel jadwal jadwal itu tabel masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi jadwal juga harusnya bentuknya tabel sebagian hari dan acara iklimiyah nasional atau alamiah internasional ada Yomul Arabi hari mahil umiyah bebas dari buta huruf ada hari anak ada hari perempuan, ada hari ibu, ada hari Al-Yom Al-Alami, hari internasional Arsat Al-Jawiyah. Uh, mbak, perakiraan cuaca. Ya, Arsat itu pengintaian, Jawiyah udara. Ya. Ada kemudian hari internasional hari sehat hari sehat dunia 7 April betul 7 April iya kemudian ada hari mumaridah hari perawat ada al Itisal as hari komunikasi silkiyah itu pakai kabel ala silkiyah itu tidak pakai kabel hari komunikasi kabel dan pakai kabel dan tanpa kabel Kemudian hari dunia untuk berhenti merokok. Ini 31 Mei. Kemudian eh, ada bidayah awal usbu pekan perlindungan dari al-isya' singatan eh, sengatan sinar matahari mungkin atau singatan sinar yang jelas sengatan sinar kemudian hari dunia untuk lingkungan hidup Kemudian hari dunia melawan narkoba dan hari damai dunia. Ada sama hari dunia untuk bebas dari buta huruf dan hari dunia untuk anak. Hari dunia persatuan pos Itihad Al-Baridi, Itihad Al-Barid, pos. Ya, hari dunia untuk solidaritas bersama eh, as-sujana narapidana narapidana politik eh, siasiin hari gizi dunia eh, hari dunia untuk perkembangan informasi hari UNESCO kemudian hari solidaritas rakyat Palestina untuk rakyat Palestina hari dunia untuk melawan AIDS 1 Desember, betul nggak? 1 Desember. Kemudian bidayah awal pekan anak teluk. Kemudian hari dunia eh, hari dunia untuk hak-hak manusia HAM 10 Desember. Kemudian ada hari polisi. Kemudian eh, Jadwal yang kedua tentang apa, libur resmi di sebagian negara-negara Arab. Inilah hari-hari di mana libur. Di hari ini ada wa'ir resmiyah, kantor-kantor pemerintahan. Dan ini adalah teranggap sebagai hari libur resmi untuk semua penduduk. Ada Idul Milad Al-Majid. Atau ini hari lahir Al-Masjid 7 Januari ada ada Rasusana al hijriah awal tahun baru itu tanggal 1 Muharram pakai kalender Hijriah dan hari Maulid Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal pakai tahun Hijriah ada kemudian itu tahrir hari kemerdekaan di negara tersebut 25 April kemudian hari buruh 1 Mei itu itu internasional ya. satu Mei. Oh, ini nampaknya Mesir ini. Ada kemudian Samun Nasim. Samun Nasim itu adanya di Mesir. Ya, uh, tentang Syekh Munasim di Mesir orang-orang Kipti dan kaum muslimin, Kipti itu berarti Nasrani dan kaum muslimin bareng-bareng setiap tahun merayakan sesuatu yang disebut dengan Aid Syamun Nasim. Syam itu mencium, Nasim itu angin. Atau disebut juga dengan Aid Arabi' hari raya musim semi. Di hari tersebut kantor kata permintaan libur selama dua hari dan uh, Samun Nasim itu dua hari dia adalah hari Paskah dan satu hari setelahnya eh, orang-orang uh, pada keluar di hari tersebut ke tempat-tempat wisata, terutama di Kairo. dan mereka makan sesuatu yang disebut dengan fasih yaitu ikan asin wadat ihtifal fi misir kodim dan perayaan ini sudah sudah sangat kuno di Mesir ini bayangkan muslim dengan non muslim bareng dan ini paskah dan satu hari setelahnya jadi kaum muslimin ikut merayakan paskahnya kemudian eh, revolusi 23 Juli Kemudian ada hari raya uh, Al-Quwa Al-Musallihah, angkatan bersenjata, hari TNI gitulah mungkin. 6 Oktober. Kemudian Idul Fitri, kalau Idul Fitri di Mesir tiga hari. Ya, tanggal merahnya ada satu dua tiga Syawal pakai kalender Hijriah. Kemudian Arafah juga libur. Tanggal 9 Dzulhijjah, Idul Adha juga libur libur Idul Adha di Mesir tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian uh, jadwal akhir kemudian uh, untuk ijazat ij, ijazat itu libur resmi resmi sebagian negara Arab yang lain. Kalau tadi Mesir nggak tahu kali ini. Kemudian Idul Fitri yang berbahagia. Kemudian uh, Arafah dan Idul Adha. Kemudian awal tahun baru Hijriah Maulid Nabi Isra Mi'raj kemudian awal tahun Masehi kemudian Idul Watani pada saat hari nasional demikian juga itu tahrir tahrir kemerdekaan ya demikian eh, dengan demikian telah kita selesaikan membaca kitab Mi'yarul Bid'ah karya Muhammad Husain Al-Jizani untuk khatimah eh, tidak kita baca Iya, sama dengan karena ini kesimpulan kaidah-kaidah yang semuanya telah kita baca maka kita anggap sudah eh, kita cukupkan dan kita telah anggap selesai membaca Mi'yarul Bid'ah eh, karya Muhammad bin Husain Al-Jizani hafizallahu taala Ya, demikian yang kita kaji dan kita pelajari. Mudah-mudahan jadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allah ma'alim nama yang fa'una wa fa'na ma'alam tana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Sabtu depan akan kita mulai dengan kitab yang baru yang telah diumumkan ya. Kita akan bahas fikih pemilu